Berkata sebagian ulama, seluruh kemuliaan pujian yang ada dalam Al-Qur'an baik kepada perorangan atau kepada kelompok itu adalah buah dari ilmu dan seluruh celaan yang ada dalam Al-Quran kepada kelompok atau kepada perorangan itu adalah buah dari kebodohan. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan orang-orang yang diberi ilmu syariat, ilmu agama di atas sekian banyak dari manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman Narfa'u darajatin man nasha Narfa'u darajatin man nasha wa faqa kulli dhi ilmin alim Kami angkat sebagian orang yang kami kehendaki sekian derajat kami angkat sebagian orang yang kami gandaki sekian tingkatan yang tinggi. Kata sebagian salaf, ay bila ilmi. Dengan sebab ilmu, kami angkat sebagian orang kepada tingkatan yang tinggi. Ilmu telah menjadikan orang yang mulia semakin mulia. Ilmu telah menyampaikan orang biasa pada kedudukan yang terpandang di tengah-tengah manusia. Raja Tolut yang diangkat menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel yang memimpin perang untuk mengalahkan Raja Jalut Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang kalau dilihat oleh manusia orang yang hartanya melimpah tidak. Allah jadikan dia sebagai raja yang memimpin pasukannya. Berperang melawan raja yang kejam, raja yang sangat kuat dan mampu menumbangkan dengan sisin Allah karena tolu diberi oleh Allah bastatan fil ilmi wal jism. Diberi oleh Allah tubuh yang kuat dan ilmu yang luas. Ilmu syariat. Dengan tubuh yang kuat bisa untuk menghadapi musuh dan dengan ilmu yang cukup bisa untuk mengatur masyarakatnya, mengatur pasukannya. Ibrahim alaihi salatu wasalam Meskipun waktu itu seorang diri mampu membungkam hujah-hujah, argumentasi-argumentasi raja yang dolim dan pasukannya. Seorang diri bisa mengalahkan hujah mereka karena ilmu yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. معاشر الطلبة حفظكم الله مرحبا بكم في هذا المعهد المبارك إن شاء الله وأنتم إن شاء الله على خير وما فعلتم في هذه الأيام من طلب العلم فإنه من خير أعمالكم مرحبا بكم Selamat datang kepada para penimba ilmu di Mahad yang diberkahi ini insyaallah. Kalian di atas kebaikan insyaallah dan apa yang sedang kalian jalani saat ini termasuk dari amalan yang terbaik. Paling baiknya amalan adalah talabul ilmi. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, yang maknanya tidak ada amalan yang lebih mulia dari menimba ilmu bagi orang yang tulus niatannya. Bagi orang yang tulus tujuannya. Tentunya agar ilmu ini bisa kita serap dengan baik. Kita bukan hanya duduk, bukan hanya mendengar, bukan hanya mencatat. Agar ilmu yang kita timba faedah yang disampaikan bisa terserap dengan baik, di sana ada beberapa faktor, ada beberapa sebab <clears throat> yang bisa membantu seorang penimba ilmu untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Saya menukil dari Kitabul Ilmi secara ringkas Kitabul Ilmi karya Syekh Ibn Utsaimin Beliau menyebutkan al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi. Sebab-sebab yang bisa membantu untuk didapatkannya ilmu. Terkadang seorang meluhkan, saya sudah menghafal tapi tidak hafal-hafal. Saya sudah berusaha memahami tapi belum faham-faham. Saya pagi, malam, siang terus belajar tapi sedikit yang bisa saya ambil. Apa sekiranya faktor sebab yang menjadikan seorang itu mudah untuk menyerap ilmu? Awalan yang pertama adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa kata Tolak Ibn Habib anta amala bi taatillah ala nurin min Allah tarju Allah, wa anta taruka Allah ala nurin min Allah takhafu Allah. yang namanya takwa adalah anda menjalankan ketaatan kepada Allah di atas ilmu karena anda mengharap pahala dari Allah. Takwa adalah Anda meninggalkan larangan Allah di atas ilmu karena Anda takut dari siksa Allah. Ini takwa. Seorang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya di masjid kita bertakwa, bahkan di jalan, di rumah, Bukan hanya di hadapan orang saja kita bertakwa, tapi kita juga bertakwa di saat kita sendiri. Bukan di saat kita senang saja kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, bahkan di saat kita susah. Takwa Allah di jamil ahwal. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam segala kondisi. segala keadaan jadi sebab utama akan dibukakan ilmu bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal <clears throat> ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman. sebab perhatikan. Betapa sayangnya Allah kepada kaum mukminin. Panggilan yang lembut yang penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada hambanya al-mu'minun. In tattaqullaha lakum furqana. Bila kalian bertakwa kepada Allah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan. Furqan pembeda antara al-haq dengan al-batil. Akan diberi oleh Allah orang yang bertakwa tadi kemampuan untuk memilah dan memilih. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang bermanfaat, ini yang bermadarat. Dan bahkan kata ulama sesuai dengan ketakwaan maka seorang akan buka Allah bukakan kepada dia pintu ilmu yang luas. Bisa jadi ada seorang yang bertakwa dia membaca satu ayat kemudian dia bisa mengeluarkan dari ayat ini tiga faedah, lima faedah. Ada lagi yang sampai mungkin lebih dari itu sampai 10 atau 20 misalnya sesuai dengan ketakwaan yang Allah uh, sesuai dengan ketakwaan yang ada pada diri dia Allah bukakan bagi dia ya, pintu ilmu ya al al furqan wa yukafir ankum sayiatikum dan Allah akan ampuni dosa kalian wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni kalian kesalahannya diampuni dosanya ditutup. Pada ayat yang mulia ini disebutkan tiga faedah yang penting dari bertakwa kepada Allah. Saya tegaskan kembali bahwa bertakwa kepada Allah artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di setiap tempat, kondisi, dan keadaan. Ini penting. Karena ada orang diberkahi ketika di masjid, namun ketika di luar tidak diberkahi. Di masjid terlihat ruku, sujud, khusyuk ketika di luar. Ucapannya jelek, perbuatannya jelek. Ini bukan orang yang diberkahi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa mengatakan disebutkan dalam surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Jarang orang seperti ini. Diberkahi dimanapun seorang berada. Ini jarang. Kayak tadi, terkadang ada seorang diberkahi ketika di masjid, terlihat khusyuk, sujud, ruku, tilawah, namun ketika di luar usahanya jelek, perbuatannya ya jelek. Bisa jadi seorang diberkahi ketika di banyak orang, namun ketika sendiri dia bermaksiat. Ini bukan orang yang diberkahi. Sehingga di antara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dhar Al Ghifari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma ittaqillaha haitsuma kunta Bertakwalah kalian kepada Allah Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi sebab yang pertama, faktor yang pertama yang membantu seorang hamba untuk mudah menyerap ilmu, gampang untuk menyerap ilmu, Sebab yang pertama dan utama adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Disebutkan di sini tiga faedah dari takwa. Yang pertama adalah yaj'al lakum furqanan. <clears throat> Allah akan menjadikan bagi kalian bagi orang bertakwa furqan. Ay ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainad dhari wan nafi' Allah akan menjadikan bagi kalian wahai orang yang bertakwa sesuatu yang bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil bisa memilah dan memilih yang baik dari yang buruk yang bermadarat dari yang bermanfaat wa yadkhulu fihi al-ilm dan tentu di sini masuk padanya ilmu بحيث يفتح الله على insan من العلوم ما la يفتح لغيره Di mana Allah membukakan kepada orang yang bertakwa dibukakan kepada dia pintu ilmu yang tidak dibukakan bagi yang tidak bertakwa. Fa inna taqwa yasudu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifdi dengan takwa maka seorang bertambah petunjuknya, bertambah ilmunya, bertambah hafalannya. Oleh karena itu dihikayatkan bahwa al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan seperti ini. Syakawtu ila waqi'in su'a hifdi وأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. seorang mengeluhkan tentang hafalannya jelek. Hafalannya jelek ada kalanya dia berusaha untuk menghafal tidak hafal-hafal atau sudah menghafal ternyata apa? gampang lupa atau hafalannya tidak apa? Ya. E, tidak murus. Dia menghafal ayat satu ayat ketika dia murajaah mengulangi lagi satu ayat saja salahnya bisa sepuluh misalnya. Berarti ini jelek hafalannya. Orang menghafal seratus ayat, kemudian ada yang salah satu atau dua dalam baca yang lupa, ya, mungkin masih dikatakan bagus. Tapi ini misalnya dari seratus ayat, ya, dia lupa sampai 90 ayat. Ya, berarti jelek hafalannya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asih. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan adalah ketakwaan. Meninggalkan kemaksiatan, kemaksiatan adalah bentuk ketakwaan. Waqala dan Imam Baqi mengatakan, "I'lam bi annal ilma nurun." Ketahuilah bahwa yang namanya ilmu adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Wala syaka anna al-insan kulla mazdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqi wal batil wa dar wa nafi. Dan tidak diragukan bahwa seorang setiap bertambah ilmunya maka akan bertambah pengetahuannya dan bertambah dalam membedakan antara al-haq dengan al-batil. Bisa membedakan dengan mudah mana yang bermadarat dari yang bermanfaat. Seperti itu takwa Allah menjadikan seorang itu diberi ilmu oleh Allah, bertambah ilmunya. <clears throat> bertambah pemahamannya. Bertambah pemahamannya. <clears throat> Dan bahkan Allah berikan kepada orang yang bertakwa diberi firasah pandangan yang tajam pandangan yang tajam terhadap suatu atau terhadap seorang terkadang seorang tidak melihat seorang tapi mendengar orang ini seperti seperti ini tapi karena dia orang yang bertakwa diberi oleh Allah ya pandangan yang tajam, dia bisa bisa menilai orang ini jelek. Padahal belum pernah melihat, tapi sekedar dia mengetahui dari ucapannya oh, ini orang yang baik, ini orang yang jelek. Diberi oleh Allah firasah, ketajaman hati yang bisa mem, memilah dan memilih bahwa ini orang yang baik atau ini orang yang yang jelek. Kemudian faedah takwa yang kedua adalah takfirus sayyat. Di ampuni kejelekan-kejelekan hamba. Diampuninya dosa itu di antara sebabnya adalah karena amal salih. Menimba ilmu termasuk dari amal salih. Menimba ilmu agama termasuk dari amal salih yang dengannya kesalahan-kesalahan hamba akan diampuni oleh Allah. Wa lakum dan Allah akan mengampuni. Orang yang berilmu akan dimudahkan baginya untuk bertobat. Akan dimudahkan bagi orang yang berilmu tadi untuk bertobat kepada Allah dari kesalahan. Dan ini adalah nikmat dari Allah. Orang ketika dia diberi oleh Allah kemudian untuk bertobat, ini nikmat dari Allah. Nabiullah Dawud alaihi assalam disebutkan dalam Al-Quran beliau bertobat kepada Allah Swt dari kekeliruan yang ia pernah lakukan dan bukan orang yang baik ketika dia tidak pernah melakukan kesalahan Orang yang baik manakala dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina Jadi waktu itu ketika Nabi Dawud alaihi salam sedang berada di mihrab. Mihrab ada tempat ibadah. Biasa Bani Israel mereka ada tempat khusus ya, untuk beribadah. Ketika Nabi Dawud sedang berada di tempat ibadah khusus. Tiba-tiba ada dua orang naik tembok, melompati pagar tembok, masuk ke Nabi Dawud. Nabi Dawud terkejut, uh, ada orang, dua orang, ya, lompat pagar tembok, kemudian menghadap Nabi Dawud. Biasanya kalau orang itu kan mau masuk ya, izin, ya, lihat pintu kan. Ini ada dua orang, ya, lompat pagar langsung menemui Nabi Daud. Fafaza Aminhum terkejut Nabi Daud. Ternyata dua orang ini sedang ada masalah yang ingin meminta pada Nabi Daud untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami. Yang intinya, salah seorang dari mereka mengatakan, Wahai Nabi Daud, ini saudara saya saya punya eh, dia punya 99 kambing dan saya punya satu kambing. Dia ingin mengambil kambing saya supaya genap kambing dia menjadi 100. Dan memaksa agar kambingnya, kambing saya diberikan kepada dia sehingga kambing dia genap menjadi 100. Maka Nabi Dawud mengatakan, Laqad maka bisu'ali na'jatika ila aji. Sungguh dia telah mendolimi kamu. Dengan dia meminta kambingmu untuk digabungkan kepada kambing dia. Di sini Nabi Dawud keliru. Kenapa? Ketika ada dua orang berselisih, maka jangan diputuskan perselisihan sampai mendengar dari dua belah pihak. Sementara di sini Nabi Daud baru mendengarkan dari salah satu pihak kemudian menghukumi. Maka Nabi Daud pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan ini. Paham ya? Jadi ada dua orang berselisih kemudian salah satu yang berselisih menyampaikan kepada Nabi Daud Kemudian Nabi Daud langsung menghukumi sementara Nabi Daud waktu itu belum mendengar keterangan dari yang satunya. Nabi Daud pun tersadarkan bahwa ini adalah kekeliruan. Kemudian dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah kebaikan. Ya. Nabi Adam bertobat, Nabi Musa bertobat kepada Allah, Nabi Nuh, ya. Nabi para nabi para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali dalam bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama agar seorang mudah menimba ilmu adalah bertakwa kepada Allah. Sebab yang kedua, <clears throat> al-musabarah wal istimrar ala talabil ilmi tekun dan kontinu, terus menerus dalam menimba ilmu. Setan tahu bahwa ilmu yang akan bisa membentengi hamba dari godaannya. Maka setan tidak ingin agar hamba ini, tidak ingin hamba ini menimba ilmu. Sehingga digodanya, sehingga dibuatnya ilmu ini sesuatu yang berat, ilmu ini digambarkan sesuatu yang kamu gak akan mampu menghafalnya wa ila akhirih. Ini adalah godaan setan agar seorang mundur dari menimba ilmu. Ketika seorang sudah tidak berilmu sangat gampang dipermainkan oleh setan. Sehingga seorang penimba ilmu harus tahu bahwa apa yang sedang dia timba sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Sesuatu yang mulia harus sampai dengan harus didapat dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta dan yang lainnya. Anda tentu bisa membedakan ya untuk mendapatkan rumput di sekitar Anda dengan mendapatkan emas itu kan lebih mudah mendapatkan rumput. Untuk mendapatkan mutiara misalnya orang harus menyelam, menyelam di laut ya yang dalam untuk mengambil mutiara. Atau kalau tidak perlu menyelam ya butuh uang yang lumayan untuk membeli mutiara. Tapi untuk masalah rumput Andai kata pun tidak mau ngarit sendiri, mencari sendiri, ya mungkin membeli. Membeli pun murah ya kan. Seperti satu yang besar, ya, satu yang mahal dan berharga, itu dicapai dengan satu yang ya, orang butuh mengorbankan segalanya. Sebutkan di sini ya ta'ayyanu ala talibil ilmi ayabdulal juhda fi idrakil ilmi wa sabri alaihi sudah menjadi keharusan bagi penimba ilmu untuk mensurahkan upaya dalam mendapatkan ilmu dan bersabar untuk mencari ilmu wa ayahtafidhu bihi ba'da tahsilihi dan hendaklah penimba ilmu dia menjaga ilmu setelah ilmu tadi didapat ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu sulit, kemudian untuk menjaganya lebih sulit lagi. Makanya sering-seringlah kita muraja Al-Quran. Sering-sering mengulang-ulangi hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal. Karena hafalan Al-Quran ini lebih mudah lepas dari hafalan kita daripada onta lepas dari kendalinya. fa innal ilma la yunalu bi jismi yang namanya ilmu tidak didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Maka seorang penimba ilmu dia akan mencari segala jalan yang bisa untuk didapatkannya ilmu. Dan upaya yang seperti ini akan diberkahi oleh Allah. Akan menjadikan hamba dimudahkan jalannya menuju surga Allah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Para sahabat yang menimba ilmu dan sahabat yang menelusuri satu jalan yang ia menimba padanya ilmu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Sabar dan terus tekun Meskipun misalnya seorang dia merasa saya ini ya tidak seperti teman saya. Teman saya sekali membaca langsung hafal saya mungkin harus ya 10 kali, tidak apa-apa. Waktu yang kamu keluarkan untuk menghafal, untuk memahami itu akan ada nilainya di sisi Allah. Ya. Seorang yang pandai membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia Orang yang bahasa Al-Quran dengan terbata-bata, lahu ajron. Dia mendapatkan dua pahala, bayangkan. Terbata-bata, membacanya tidak lancar pun pahalanya dua. Ada nilainya. Beratnya kita di saat menghafal, menulis, mencatat, memahami. Itu ada nilainya di sisi Allah. Bukan sia-sia. Ya. Bukan sia-sia. Terkadang seorang dihadapkan kepada materi atau pelajaran yang sulit sehingga mental dia menjadi melemah ini pelajaran sulit ini sulit nahwu sulit misalnya insyaallah semuanya mudah dengan izin Allah bisa jadi anda pernah melihat ada sebuah batu yang besar ya. di depan rumah seorang anda lihat batu tadi kok bolong. Bolong karena apa? Terkena apa? hujan. Ya. Batu yang keras saja bisa menjadi apa? Berlobang karena kena hujan. Ya. Apa otak seorang mukmin kemudian tidak bisa memahami ya. materi meskipun sulit? Bisa. Disebutkan bahwa seorang imam, seorang pakar nahwu itu Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai seorang ahli nahwu sudah. Beliau melihat ada seekor semut membawa makanan. Semut ini bawa makanan naik di atas tembok jatuh. Jatuh beserta makanannya. Dilihat oleh dia. Makanan tadi diambil lagi, berusaha lagi, semut tadi naik sudah tinggi, jatuh lagi. Sampai sekian kali semut tadi jatuh bangun jatuh bangun sampai semut tadi ya sampai ke lubangnya membawa makanannya. Semenjak itulah kemudian Al-Imam al ya, mengambil pelajaran dari semut yang ia lihatnya yang tekun sabar membawa makanannya meskipun ya jatuh bangun jatuh bangun kemudian berhasil Akhirnya Al-Imam al semangat dalam menimba ilmu nahu sehingga beliau menjadi seorang imam ya dalam bidang nahu. Seperti itu barakallahu fikum. Janganlah seorang berputus asa. Janganlah seorang kemudian merendahkan dirinya dengan mengatakan saya ini orangnya nggak cerdas, saya ini orangnya ya tidak mudah dalam memahami. Jangan seperti itu. Semua kita siapapun dia terlahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Allah SWT mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an dalam keadaan tidak ngerti apapun. Semua kita terlahir dalam keadaan bodoh. Semua kita terlahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Namun dengan berjalannya waktu, ya, Kemudian Allah memberikan kepada kita ilmu, memberikan pengetahuan. Terlebih Allah melengkapi kita dengan sam'an wa absaran wa afidah. Ya, Allah melengkapi kita dengan pendengaran, penglihatan hati yang ini adalah ya pintu-pintu untuk didapatkannya ilmu. Pintu-pintu untuk didapatkannya ilmu. Kemudian yang ketiga, agar seorang itu terbantukan dalam menimba ilmu adalah al-hibdu. Seorang menghafal apa yang dia menjaga apa yang ia timba dari ilmu. Menjaga ilmu yang sudah dia timba itu ada dua macam. menjaga ilmu yang dia timba ada dua macam. Yang pertama menjaga di dadanya dengan di hafalnya. Yang kedua menjaga dalam bentuk tulisan. Dobtu sodrin wa dobtu kitabatin. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala al-mudhakarah. Wajib atas penimba ilmu untuk semangat mengulang-ulangi pelajaran wa dhabti ma ta'lamuhu dan menjaga apa yang sudah pernah dia timba imma bihifdihi fi sadrihi au kitabatihi ada kalanya dengan dia menjaga ilmu di dadanya dengan dihafal atau menjaga dengan tulisan fa innal insana urdatan linnisyan karena yang namanya manusia itu terpapar dengan sikap lupa. Ada seorang syekh dia membaca kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itu 14 silid. Sejarah kota Baghdad dan para ulama yang masuk kota Baghdad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini kitab yang banyak faedahnya. Waktu itu ada seorang syekh membaca kitab ini di sela-sela dia membaca, dia mendapatkan faidah, cuma lupa dia tidak mencatatnya. Suatu saat ketika faedah tadi ingin ditampilkan, dia harus mencari lagi setahun baru mendapatkan. 14 silit ya akhir. Ya, ada faedah ya di tengah-tengah ya ribuan apa namanya halaman seperti itu kan nyarinya seperti apa? ibarat Anda mencari jarum di tengah-tengah apa? Ya tumbukan jerami kan berat. Maksudnya Anda kalau mendapat faedah ilmu catat. Catat. Biasanya para penimba ilmu itu kalau Anda bawa kitab ya biasanya mencatat faedah di ya di bagian dalam sampul depan atau belakang itu kan ada kertas kosong biasanya di situ. Catat. Dan ya, subhanallah, sebagian ustadz kalian ya, mencatat seperti itu puluhan tahun masih terjaga dan ketika dia ingin ya mencari faedah itu dia mendapatkannya di ya di kitab ini di apa namanya faedah-faedah mungkin puluhan tahun yang lalu bisa ya untuk ditampilkan lagi karena dicatat karena hafalan ya manusia itu ya kadang terpapar oleh kelupaan. Hanya dahulu dikatakan al hifdu khawan. Yang namanya hafalan terkadang ya mengkhianati kita. Artinya kalau kita sadarnya hanya hafalan kemudian kita tidak mencatat, kita kadang lupa. Tapi kalau kita menghafal dan mencatat, kita lupa masih ada catatan. Kita bisa murajaah kembali. Masyarul muslimi rahimakumullah ilmu yang kita timba itu lebih dari sekedar ya harta lebih sekedar binatang buruan. Anda kalau suka dengan ya misalnya berburu, suka berburu kijang. Anda berburu kijang kemudian Anda bisa menangkapnya. Apakah Anda akan biarkan kijang itu ya dilepaskan di halaman tidak? Akan lari lagi dan kamu sulit lagi untuk menangkapnya karena dia pernah ketangkap dia akan lebih apa? Ya. Jauh lagi larinya. Biasanya seperti itu. Sama dengan ilmu. Sebuah kebodohan ketika seorang sudah mendapatkan faedah kemudian harus apa? Hilang faedah tadi, sudah capek-capek. Nah, penting di sini kita mencatat, kita menghafal. Ada sebagian orang merendahkan atau meremehkan sudah. Meremehkan bab hifzul ilmi. Bab menghafal ilmu. Dia mengatakan, ah yang penting kan kita faham. Ya perlu kita apal. Keliru yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal huwa ayatun bayinat fi suduril ladina utul ilma." Bal huwa ayatun bayinat. Bahkan ia adalah ayat-ayat yang gamblang fi suduril ladina utul ilma yang tersimpan di dada-dada orang yang berilmu. Tersimpan. Jadi ayat-ayat bajinat ilmu tadi tersimpan dalam dada artinya dihafal. Butuh dihafal. Ya, Anda ketika ingin menyampaikan sesuatu, ya, kemudian kan butuh dalil. Nah, gimana kalau nggak hafal? Butuh menyebutkan dalil, ente eh, hafal. Ya. Menghafal dalil tadi penting. Jangan merendahkan ya arti dari menghafal atau mencatat faidah. Disebutkan dalam syair al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. al hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khala'iqi taliqah. Ilmu adalah ibarat binatang buruan. Sedangkan mencatatnya adalah ibarat mengikat binatang buruan tadi. Ikatlah binatang buruan Anda dengan tali yang kuat. Karena sebuah kebodohan, manakala Anda berburu kijang, kemudian Anda biarkan kijang tadi setelah tertangkap, dibiarkan ya eh, lepas di tengah-tengah manusia. Yang keempat yang terakhir di sini di antara sebab ya, faktor seorang dia akan mudah mendapatkan ilmu mula mulazamatul ulama. Senantiasa dekat dan bermajlis dengan para ulama, dengan para ahli ilmi. Karena para ulama akan memberikan kepada Anda ilmu yang matang. Jangan kemudian Anda mencukupkan dengan ah, saya cukup membaca sendiri di rumah. Ketika Anda ada kesempatan, kenapa Anda tidak ya mendatangi majelis ilmu? Kenapa? Seorang yang dia ingin mencari ilmu sendiri dari tengah ya, tengah-tengah buku yang banyak, terlebih ketika dia tidak memiliki kunci-kuncinya, dia akan kebingungan. Satu contoh yang ringan saja. Anda misalnya ingin me mencari atau ingin mengetahui makna dari kata boroba. Boroba, dot, ro, dan ba. Tiga huruf yang terangkai menjadi satu kata. Kamu misalnya mengambil komus al-muhit atau lisanul Arab. Kamu cari di babdot, eh, kamu gak akan dapat. Ya. Itu bukan seperti itu urutannya, bukan dengan abjad. Bahkan kalau kamu mencari di bab malah mendapatkan kata doroba tadi. Kemudian setelah anda mendapatkannya pun, ya kata doroba punya arti yang banyak doroba masalan artinya membuat permisalan ya yadribuna doroba fil ardi pekerja ya. doroba ila kada ya. bentuknya warnanya ke arah ini doroba zaidun amron zaid memukul amr misalnya kata doroba punya arti ya banyak ini baru kamu men, untuk mencarinya saja kamusnya ada kuncinya. Kemudian untuk ya, bisa menerjemahkan sesuai dengan kala eh, kontak kalimat pun harus Anda milih. Ini baru satu kata. Lama kan? Ini lama ketika Anda menimba ilmu sendiri. Tapi kalau di hadapan ulama, di hadapan alul ilmi, di hadapan guru, sesuatu yang mungkin kalau kamu cari sendiri, baca sendiri, satu jam baru kamu memahami, ini dalam satu menit kamu sudah paham. Jadi faedahnya seorang duduk di majelis para ahli ilmi, ya, pertama ilmu akan didapat dengan mudah. Kemudian juga ilmu tadi insya Allah akan tersampaikan dengan benar. Ya. Tidak hanya mudah tapi juga apa? Benar pemahamannya Bukan kita mengatakan bahwa ya, perlu kita baca sendiri. Ya, dalam kondisi tertentu kita butuh seperti itu. Ada orang-orang yang memang dia di tempat yang jauh untuk datang ke majelis ilmu tidak mudah, ya dia fattakullaha masalatum masalatum Bertakwa kepada Allah semampunya. Tapi ketika di sana ada majelis ilmu, jangan sampai kita pelit dengan waktu kita untuk mendatanginya. Ya, jangan sampai kita ya berberat hati untuk mendatanginya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, "Yajib 'ala talibil ilmi ayasta'ina billahi 'azza wa jalla thumma bi ahli ilmi." Penting. Wajib atas menimba ilmu untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam menimba ilmu ini kemudian ya, meminta bantuan kepada ahlul ilmi minta untuk di difahamkan oleh alul ilmi wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim serta mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di anak iktisar ala mujaradil qira'ah wal mutala yahtaju ila waqtin tawil. Karena seorang kalau dalam menimba ilmu mencukupkan hanya membaca mentalaah sendiri ini butuh waktu yang panjang. بخلاف من جلس إلى alimin يبين له ويشرح له وينير له الطريق Ini berbeda ya dengan orang yang dia duduk di majelis orang yang alim. Orang alim tadi akan menjelaskan, akan memberi syarah penjelasan pada dia, memudahkan jalan. Jadi masyarakat muslim rahimahumullah, eh, pentingnya seorang untuk uh, duduk di majlis ilmu dekat dengan ahlul ilmi dengan para ulama yang dengan seperti itu ilmu akan tersampaikan kepada kita dengan mudah. Bukan hanya mudah saja, bahkan juga bisa apa namanya dengan benar. Di antara sebab kekeliruan kesesatan orang-orang Khawarij Kelompok Khawarij adalah kelompok sesat pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab utama mereka sesat adalah ketika mereka dalam memahami ayat dan hadis tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat ada waktu itu. Namun kenapa mereka tidak mau menimba ilmu dari para sahabat? Mereka membaca Al-Quran, mereka fahami sendiri. Membaca hadis, kemudian mereka ya Fahami sendiri pada sahabat itu ada. Kenapa mereka tidak mau menimba dari para sahabat? Sehingga karena tidak mau menimba dari oh, ahlinya, maka mereka menyimpang, mereka sesat. Di sini pentingnya kita adalah menimba ilmu, meminta bimbingan kepada alul ilmi, kepada para ulama, kepada orang-orang yang lurus ilmu, amalan dan prinsipnya sehingga kita akan dibawa kepada kebaikan ada pun orang yang tidak lurus prinsipnya, selek amalannya, maka kita ya tidak akan mengambil faedah darinya apapun, bahkan mungkin kita akan di ya, sesatkan. Barang siapa yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya, maka dia akan dibawa ke tempat yang banyak bangkainya. Oleh karena itu, tidak kemudian kita asal-asalan duduk di majelis. Kita memilah dan memilih Orang akan kita timba itu siapa? Seperti apa ilmunya? Seperti apa keistiqomahannya? Seperti apa prinsipnya? La tahmadu Islam al-mar'i hatta ta'rifu tara'i. Janganlah Anda memuji keislaman seorang sampai Anda ngerti seperti apa manhaj dia, seperti apa prinsip dia dan beragama. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.